بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita pelajari beberapa sifatul huruf yaitu sifat sifat yang memiliki lawan ya, sifat yang memiliki lawan yang pertama sifat hamas lawannya jahar <clears throat> sifat syiddah lawannya rahawah dan juga ada sifat bainiyah antara sifat Syiddah dan Rahawah Pasangan berikutnya ikhwati fillah a'azzakumullah adalah sifat isti'la dan sifat istifal. Sifat isti'la dan sifat istifal. Dalam buku disebutkan tentang makna isti'la dan istifal. Secara bahasa adalah isti'la bimakna irtifa' ya. Isti'la sama artinya dengan irtifa, terangkatnya ya sesuatu namanya isti'la atau irtifa. Dalam istilah ilmu tajwid, isti'la maknanya terangkatnya suara ya. Terangkatnya suara ke atas ya. Akibat dari naiknya pangkal lidah ke langit-langit. Jadi terangkatnya suara dan terangkatnya pangkal lidah itu sesuatu atau dua hal yang saling eh, apa namanya eh, mutalazimah. Ya. Terangkatnya suara itu akibat dari terangkatnya pangkal lidah. <clears throat> Sifat isti'la ini mengiringi pengucapan huruf-huruf tertentu yaitu huruf khussa, dhaghin, qidh khusa dhagtin qidh ya. Baik. <clears throat> Baik. Huruf-huruf isti'la atau dinamakan musta'liyah ya. Disebutkan di sini makna dari musta'liyah yatasa'adu as-sautu 'inda nutqi biha. Ya, terangkatnya suara tatkala mengucapkan huruf-huruf tersebut Naam, ila hanakil a'la. Terangkatnya suara ke atas ya, ke arah langit-langit. Huruf-hurufnya ada lima, ada tujuh. Khussa, logtin, qid. Ya, terkumpul dalam ya susunan kalimat tersebut. Khussa, logtin, qid. Yaitu kalau diuraikan hurufnya apa saja? Kha, sa, nah, dha, ya, ghain bad, ya kemudian ghain kha sad bad, ghain lalu ta qaf wa dha ya <clears throat> baik baik ini gambaran pengucapan huruf isti'la nah huruf qaf misalkan ya huruf qaf termasuk e, dalam apa dalam kumpulan huruf khusso dhaw, tin, qid ya. Suara terangkat ya, ketika mengusapkan huruf qaf. Ya, ini. Suara terangkat atau mengarah ke langit-langit ketika mengusapkan huruf qaf ya. Ini tanda panah ini menunjukkan suara atau arah suaranya. Ya, suara mengarah kemana? Ke langit, langit-langit. Baik. Lawan dari isti'la adalah istifal. Ya. Taib. Karena lawan berarti maknanya juga berlawanan. Isti'la artinya irtifa, terangkat. Istifal artinya apa? Inkhifad, ya, turun, menurun. Atau setidaknya tidak terangkat suaranya, ya. Taib. Dan tadi kita katakan, ya. Uh, taib. Jadi istifal tadi apa artinya? Inhidar as-saud, ya, turunnya suara inhidar turunnya suara ya pada huruf-huruf istifal atau huruf mustafil. Contoh ya huruf istifal huruf kaf, misalnya al-kaf ya. Nampak arah suaranya tidak ke atas ya, bahkan menurun ya. Arah suaranya menurun. Ka ya. Sedangkan huruf qaf ya sebagai salah satu contoh huruf istilah naik suaranya. o coba kita baca ya. Ko. K. Ya, lagi. Ko. Ko. Ya. Antum merasakan suaranya ya tasa'ad, ya tasa'ad naik. Ko. Ya. Huruf kaf k Inilah sifat isti'la dan juga sifat istifal. Sifat isti'la ya itu memberikan efek adanya sifat berikutnya ya yaitu sifat tafkhim ya. sifat isti'la ya itu memberikan efek ya munculnya sifat berikutnya yaitu apa tafkhim atau kita bisa katakan tafkhim adalah e, merupakan kelaziman dari sifat isti'la Ya. Sebaliknya tarqiq ya, adalah kelaziman dari sifat apa? Istifal. Jadi sifat istifal tidak terangkatnya suara itu berakibat munculnya apa? Sifat berikutnya yaitu apa? Tarqiq. Ya. Nah, ini ada judul berikutnya tafkhim wa tarqiq. Ya. Tafkhim ya kan? Tarqiq. Baik. At-tafkhim secara istilah adalah simanun, adalah e, penebalan. Ya'tari al-harf yang terjadi pada suatu huruf. Yamtali fayamtali'u al-famu bisadah. Sehingga yamtali yaitu terpenuhi rongga mulut itu dengan gema dari ya suara huruf tersebut. Ya. Baik. Itu makna dari tafkhim. Jadi tafkhim maknanya tebal. Ya, mudahnya apa? Ya, tafkhim itu artinya tebal. Kalau isti'la itu apa? Naik suaranya. Dengan naiknya suara melazimkan adanya apa? Tafkhim, suara yang tebal. Ya, coba antum baca huruf-huruf isti'la. Kho. Ya, kita merasakan dalam rongga mulut kita ya, ada penebalan suara. Kho. Ya, bedakan dengan kha yang terucap dengan yang tidak benar kha nah ini terasa apa tidak ada penebalan tipis nah, yang seperti ini bukan kha yang benar atau bukan kha yang sempurna yang diucapkan oleh uh, al-Arab uh, al-fusha ya al-fusha jadi kha diucapkan dengan apa isti'la naik suaranya dan mengakibatkan adanya tafkhim kha ya kemudian suat lalu apa lagi kho ya kho suat buat coba bo ya kemudian ghain gho to ko gho baik nah itulah makna tafkhim dalam istilah ilmu tajwid baik adapun tarqiq huwa nuhulun Nuhul itu lawan dari apa? Nuhul lawan dari siman. Nuhul itu ya ini e, eh, penipisan ya. Atau tipisnya suara yang muncul pada huruf-huruf istifal. Ya, kalau tadi istifal maknanya suaranya turun arahnya ya, maka suara yang turun tadi mengakibatkan apa? adanya nuhul ya. Nuhul artinya apa? tipis, ketipen tipisan suara. Sehingga mulut tidak dipenuhi dengan gema ya, suara huruf-huruf istighfar. Contohnya huruf kaf k, ya. Tidak terpenuhi rongga mulut kita dengan ya gema suara huruf kaf ya. Dan berikutnya dari huruf-huruf isti'la. Nah. Dalam uh, buku disebutkan pula tentang apa maratib ya, tingkatan-tingkatan uh, tafkhim, maratibu at-tafkhim, maratibu at-tafkhim ya maratibut tafkhim. Ada penjelasan tentang tingkatan-tingkatan tafkhim ya. Tingkatan-tingkatan tafkhim ya. Kita sebutkan di sini maratibut tafkhim ala madhhabi ats-tsani, ala madhhab Ibnu al-Jazari rahimahullah. Jadi kalau tadi isti'la dan istifal itu sifat yang apa? melazimi suatu huruf yaitu tujuh huruf kha, sad, dad, ghain, ta dan qaf serta dha. Maka tadi ada sifat yang berikutnya sebagai efek dari sifat istilah, yaitu sifat tafkhim yang mana tafkhim ini bertingkat-tingkat ya. Yang pertama, tingkatan tafkhim yang paling atas adalah tafkhim pada huruf yang di fathah disertai atau diikuti dengan alif. Maftuhun ba'dahu alif. Huruf yang di fathah dilanjutkan dengan alif. Contohnya qala ya. Coba antum baca qala. Qala. Ya. Yang kedua, ya, tafkhim pada huruf yang di fathah namun tidak diikuti alif. Qa. Ya. Atau setelahnya ada huruf yang bukan mat, qad. Qad. Ya. Baik. Beda pada yang pertama dan kedua adalah apa? Dari sisi eh, apa namanya? wuduhnya, kejelasannya. Kalau yang pertama karena ada alif maka lebih nampak jelas. Qala ya semakin panjang apa matnya maka akan semakin nampak tafkhimnya. Ya misalkan alif yang e, terbaca pada mat lazim misalkan waladhdallin ya seperti itu akan lebih nampak apa ya tafkhimnya karena ya pada huruf dhad itu ada tafkhim, kemudian dilanjutkan tafkhim tersebut pada huruf alif. Ya, kalau semakin panjang alifnya ya sampai tiga alif kan atau enam harokat berarti akan semakin jelas ya tafkhim pada huruf yang fathah tersebut. Tingkatan yang ketiga adalah tingkatan tafkhim pada huruf dhammah yaqulu. Coba yaqulu. Ya, ini lebih rendah. Yang berikutnya tafkhim pada huruf yang sakinah. Contohnya yaqta'una ya, suqanahu syiqawatuna ya berikutnya tafkhim pada huruf yang di kasrah qila qila ya baik ini tingkatan atau maratibut tafkhim nah Coba atau baca e, pada bagian eh, halaman 15 ya tafkhim ya memiliki lima tingkatan menurut madhab Ibnu Jazari sebagai berikut contohnya tadi ya kita lebih ringkaskan ya secara lebih e, atau bila kita ingin menerapkan dalam contoh yang lebih banyak ya silakan merujuk pada halaman 15 ya kita ulang lagi yang pertama tingkatan tafkhim pada huruf fathah yang diikuti alif. Berikutnya fathah, berikutnya dhamma sukun lalu kasrah. Nah. Sifat berikutnya Nah. adalah sifat itbaq dan infitah. Ya. Itbaq secara bahasa artinya ilsoq. Ya. Ibad maknanya salah bahasa apa? Ilsoq. Yaitu apa? E, melekat. Ya. Secara bahasa artinya melekat. Baik. Secara istilah, ya, adalah terkurungnya suara dalam ruangan yang sempit antara lidah dengan langit-langit. Ya, jadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf ya, lidah, ya, maka eh, akan tersisa ruangan atau akan terbentuk ruangan antara lidah dengan langit-langit. Ya. Semakin sempit ruang tadi, semakin mengurung suara. Ya. Maka ketika ya suatu huruf itu suaranya sangat terkurung, dalam ruangan yang sempit, maka itulah sifat itbaq. Ya. Jadi saking sempitnya secara mubalaghah dikatakan apa? melekat. Walaupun secara nyata ya tidak mungkin ya lidah melekat secara utuh permukaannya dengan langit-langit ya. Secara nyata tidak ada wakilnya ya, tidak ada. Namun ya karena saking sempitnya celah yang tersisa antara lidah dengan langit-langit, maka dikatakan ya Eh, bahwasanya huruf tersebut ya huruf tertentu yaitu sod, bot, po dan wo punya sifat itbaq. Nah, Al-itbaqu wal infitah, sifat itbaq dan sifat infitah. Al-huruful arabiyah min haitsu hisar as saud, baina lisan wal hanak. Jadi huruf arabiyah dari sisi eh, terkurungnya suara pada lisan Eh, atau pada daerah atau rongga celah antara lidah dengan langit-langit terbagi menjadi dua bagian ya sifat atau huruf-huruf mutbaqah huruf-huruf yang bersifat itbaq ya dan huruf-huruf munfatihah mutbaqah huruf-huruf bersifat itbaq munfatihah huruf yang bersifat infitah makna huruf mutbaqah ya atau pada huruf mutbaqah huruf-huruf yang bersifat itbaq yang hasiru as-saut ya saud atau suara terbatasi atau terkurung endanut kibha dalam atau ketika mengucapkannya itu terkurung di antara lidah dengan lhanakul ala wahia huruf-hurufnya ada empat sad dhad ta dan dha ya coba antum baca so dha ta dha Baik. Nah, kebalikannya munfatihah, la yang hasir. Ya, suara tidaklah terkurung ya. Tidak terkurung dalam ruangan yang sempit bainal lisan wal hanak la'ala. Baik, pada halaman 16 buku Aisyah disebutkan atau di, apa digambarkan ya bagaimana inhisarus saut terkurungnya suara pada huruf e, eh, itbaq ya, pada huruf wa misalkan ya. Kemudian dibandingkan dengan huruf qaf di mana huruf qaf walaupun ya ada sifat isti'la ya, terangkatnya suara namun la yanhasir ya tidak la yuhsar tidak terkurung dalam ruangan yang sempit ya antara lidah dengan dengan e, langit-langit e, adapun kaf maka ya suaranya apa mengalir keluar keluar ya ke bawah tidak e, ya ini tidak membentur bagian hanak tidak membentur bagian hanak Baik. Nah, ini huruf wo, Ya, masalan dha ini huruf salah satu huruf itbaq. Ya, isti'la pada qaf ya. Huruf qaf ini huruf isti'la suaranya naik namun tidak terkurung seperti terkurungnya suara pada huruf dha. Adapun huruf kaf enggak maka suaranya tidak terkurung ya. yakni terarah ke bawah mengarah ke bawah. Baik. qa'idatun. Ada sebuah kaidah. Huruful isti'la as-sab'ah. Huruf isti'la yang tujuh. Masih ingat huruf isti'la yang tujuh? Khussa. Dhaftin qid. Ya. Huruf isti'la yang tujuh itu ada dua. Ya. Musta'liyatun mutbaqatun. Musta'liyah. Isti'la sekaligus apa? Yutbaq. Naik sekaligus terkurung. Ya. Musta'liyatun mutbaqah. Ya. Isti'la sekaligus yutbaq ya, yaitu huruf tadi, huruf idbak itu sendiri. Sod, dot, to, dan dha. Nah, huruf yang lainnya dari huruf isti'la, ghain, kha dan qaf, walaupun isti'la namun tidak terkurung. Gha, kha dan qaf. Ya. Baik. Apa pengaruhnya atau apa efeknya suatu huruf terkumpul padanya sifat isti'la dan idbak? Dengan huruf yang hanya bersifat isti'la saja dan akan tapi apa? E, punya sifat infitah. Ya. Nah ulang lagi, apakah ada perbedaan secara amaliyah? Ya. Huruf isti'la sekaligus apa? Itbaq dengan huruf yang hanya sekedar isti'la namun sifat berikutnya adalah infitah. Nah, maka jawabannya harful isti'la al-mutbaq asyaddu tafkhiman. Huruf isti'la yang bersifat itbaq itu lebih tebal, lebih tebal, asyaddu tafkhiman lebih tebal daripada huruf isti'la yang munfatih. Huruf dhad lebih tebal daripada qa. Huruf bo lebih tebal daripada kha. Huruf dha lebih tebal daripada ghain. Sad, bod, ta, dha lebih tebal daripada ghain, kha dan qaf. Coba kita baca. Bamirin. ba ya. Ghalibin. Ghalibin. وطور وقوموا ya jadi asyaddu tafkhiman atau sifat idbak melazimkan ya ziyadah fit tafkhim kalau tadi kita katakan sifat isti'la punya efek apa tafkhim ya tidak isti'la berefek munculnya sifat tafkhim idbak melazimkan apa ziyadah Fitabkhin, penambahan ketebalan. Ini akan nampak jelas ketika di kasroh. Ya. Ketika di kasroh akan tampak ya mana yang tebal, mana yang lebih tebal lagi. Ya. Contohnya huruf dhad dan dha. Ini dua huruf yang bersifat itbaq. Dhiza, coba. Dhiza. Dhiza. Al-dhimin azimin. Baik, coba bandingkan dengan tila. Tila. Wiza. Wiza. Lebih tebal mana? Yang di atas, ya. Azimin. Wa ghidha. Ghi. Wa ghidu azimin. Lebih tebal mana? Azim, ya. Baik. Wa khifatan. Wa khifatan. Azimin. Wi. Khi. Ya, lebih tebal. Wa kasrah. Nah, demikian makna itu, Bang. Baik. Ada berapa sifat yang sudah kita pelajari? Empat pasang. Baik. Yang pertama apa? Hamas. Dari awal coba. Hamas. Jahar. Ya. Sida. Akhwa. Isti'la. Eh, Istifal. Kemudian. Itbaq. Infitah. Ulang lagi. Ya. Yang sebelah sana. Mana ini? Selatan. Selatan ini. Tiang. Sebutkan uh, empat pasang sifat yang sudah kita pelajari. Hams. Lawannya jahat. Berikutnya syiddah wal khawa. Lalu isti'la istifal. Ya. Kemudian idbaq infitah. Baik. Yang tengah. Fahathahu syakhsun sakat. Huruf apa itu? Fahathahu syakhsun sakat. Huruf apa? Hams. Lawannya hams apa? Jahar. Baik. Lin Umar. Huruf apa itu? Lin Umar. Huruf apa? Ainiyah ya. Lin Omar Lam Nun Ain Mim Ra. Huruf Ainiyah. Sebutkan huruf syiddah. Ya. Huruf syiddah, huruf qalqalah ditambah hamzah, kaf dan ta. Ya. Huruf qalqalah antum sudah hafal. Kaf, ta dan hamzah. Taib. Atau terkumpul dalam kalimat apa? Ajid, Qotin, bakat. Ajid, Qotin, bakat. Baik. Yang sebelah sana. Baik. Sebutkan huruf-huruf isti'la. Khussa, dhaghdin, Qib. Ya. Apa kelaziman dari isti'la? Tafkhim. Ya. Kelaziman dari isti'la adalah apa? Tafkhim, ya. Baik. Apa huruf-huruf itbaq? Berapa huruf itbaq? Empat. Ya. Apa makna ifak? Inhisor, ya, terkurungnya suara dalam ruangan sempit antara lidah dengan langit-langit. Hurufnya ada empat, sod, bob, wo dan wo. Apa kelaziman atau efek dari itbaq? Kelazimannya apa? Bertambahnya tafkhim. Ya. Kalau isti'la itu melazimkan tafkhim penebalan huruf itbaq bertambahnya lagi ya tafkhim pada huruf tersebut sehingga tadi ada kaidah huruf itbaq lebih tebal daripada huruf istilah saja ya baik Semoga bisa dipahami. Nah. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Baik, sebelum kita lanjutkan, coba antum melihat halaman 19. Ya, halaman 19 dari buku Aisyar. Ya, setidaknya kita sudah e, bisa menyebutkan ya setiap huruf itu empat sifat Ya. Misalkan huruf alif. Huruf alif dia adalah huruf yang bersifat apa? Jahar. Lalu rokhawah. Lalu istifal. Kemudian apa? Infitah. Ya. Apa sifat ismat ini? Ya, dalam setakan baru memang tidak dijelaskan ya. ya. Karena apa ismat? Karena memang secara apa? secara amaliyah ya, hampir tidak bisa kita apa temukan perbedaan antara ismat dengan lawannya idlaq ya hampir tidak bisa kita temukan perbedaan yang jelas antara atau efek dari sifat ismat dan sifat idlaq nah. baik sifat pada huruf ba apa saja? Jahar, ya. Jadi tidak boleh diairkan nafasnya ba, ya. Tapi tahan nafasnya ba, ya. Baik, apalagi sifat yang lainnya? Syiddah, ya. Kemudian istifal dan infitah, ya. Istifal dan infitah. Baik. Dan berikutnya huruf hams eh, huruf ta apa saja sifatnya? Hams, ya. syiddah, kemudian istifal dan infitah. Dari mana kita bisa merangkai atau kita bisa menyebutkan ya sifat-sifat pada suatu huruf? Ya tadi kita e, menghafalkan apa? Ya. Huruf-huruf sifat tertentu, ya. Kalau tadi kita mempelajari sifat ini huruf-hurufnya apa saja, ya. Nah, kemudian kita e, berusaha untuk ya meninjau huruf dan sifat huruf dari dari sisi huruf ini sifatnya apa saja ya kalau kita sudah bisa ya dengan mungkin menyebutkan sifat-sifat huruf atau sifat-sifat tertentu apa saja hurufnya maka berikutnya kita akan apa tingkatan berikutnya adalah berusaha untuk bisa menyebutkan sifat-sifat pada suatu huruf ya baik nah ini Eh, bisa dipelajari dan insyaallah ya dengan banyak apa saling bertanya, saling menjawab ya akan mudah ya memantapkan ya eh, penguasaan tentang sifat-sifat huruf ya. Taib. Coba antum tutup ya, antum tutup dulu. huruf za. Ya. Huruf za. Ya. Kita berusaha menyebutkan dulu. Nanti kita koreksi. Ya. Huruf za. Hamus atau jahar? Ah, hamas atau jahar? Ya, sebagian me mensifati hamas Jazakallahu khairan. Ini sebagian lagi mensifati dengan jahar. Baik. Buka coba. Jahar ya. Karena huruf hamas fahathahu syakhsun sakat ya. Kan? Fahathahu syakhsun sakat. Huruf za enggak ada ya. Za ya. Mengalir suaranya namun dianggap apa? Nafasnya tertahan ya. Demikian para ulama mengatakan huruf za ya nafasnya tertahan suaranya mengalir. Zzz. Namun suaranya lebih banyak yang tertahan, ya. Az. Jadi pita suara itu lebih cenderung dikatakan menutup, ya, pada huruf z. Baik. Huruf zal coba. Ez. ya. Hamas atau zahar? Zahar. nggak ada yang uh, menjawab dengan jawaban lain. Ya. Betul. Ya, dal huruf jahar. Huruf ain. Hamas atau jahar? Jahar. Baik. Ya, huruf ain. Lam. Jahar. Ya. Jadi pertanyaan pertama ketika kita ingin menyebutkan sifat huruf hamas atau jahar. Ya. Baik. Sekarang pindah ke berikutnya. Tadi insya Allah kita sudah uh, Bisalah menyebutkan mana yang hamas, mana yang jahar. Sifat yang berikutnya apa? Syiddah atau rokhawah atau bainiyah. Ya. Syiddah atau rokhawah atau bainiyah. Ini terkait dengan apa? Dengan tertahan atau mengalirnya suara. Ya. Maka bila kita ingin bisa menyebutkan ini hamas, eh, ini apa? Syiddah atau rokhawah, coba saja di sukun as. Nah, apa suaranya mengalir atau tertahan? As. Nah, kalau mengalir berarti rohawah. Ya. Kalau tertahan berarti lawannya. Contohnya ad. Ya, coba antum teruskan suara dal. Antum teruskan. Ya, dengan tetap melekatkan ujung lidah dengan pangkal gigi seri coba. Ad. Sulit kan? Karena memang secara tabiat huruf dal adalah huruf syiddah, tertahan suaranya. Huruf e, zai sekarang za. Rokhawah atau syiddah? Az. Rokhawah kan? Karena secara tabiat demikian dia akan mengalir ya. Justru kita akan merasa payah kalau kita dituntut untuk segera memutuskan suara za. Az ya. Sulit karena secara tabi'i dia maunya mengalir ya az ya. jadi huruf za syiddah atau rokhawah nah. huruf zal syiddah atau rokhawah rokhawah karena demikian mengalir Az. ya Baik. huruf ya ay apa ini berarti rokhawah Baik. Taib. Yang mana saja huruf ini ya? Lin Umar, ya, Lin Umar, ya. Lin Umar. Ya. Mudah yang menghafalkan kata Lin Umar mudah kan? Umar. Lin. Lin Umar. Baik. Huruf ain termasuk huruf apa? Syiddah atau rokhawah? Ain. Tainiyah, ya. ya. Ya kan? Huruf mim syiddah tertahan atau atau mengalir. Am nah, ini ya. ya. Walaupun mengalir tapi tidak sempurna. Kenapa dikatakan tidak sempurna? Terpecah. Ya. Sebagian pada bibir, sebagian lagi pada khayshum, ya. Nun an mengalir atau tertahan? Ya, mengalir tidak sempurna, ya, bainiyah. Huruf ro, r bainiyah mengalir tidak sempurna ya demikian pula huruf lam taib huruf ghain sebutkan sifat huruf ghain hamas atau jahar syiddah atau rokhawah ayo siapa yang bisa menyebutkan antum juga dua sifat pada ghain hamas atau jahar syiddah atau rokhawah Jahar Syiddah atau rokhwah Mengalir atau tertahan Oh Rain ya. Ayo Jahar dan rokhwah Siapa lagi yang ingin ditanya ya. Siapa lagi yang ditanya Dari kalangan ikhwah Ya Tidak ada yang ditanya ya. Ahtamim <laughs> mana Ahtamim? Ayo, Ahtamim. Huruf H, sebutkan sifat pada huruf H. Ya. Hamas atau jahar, syiddah atau rokhawah atau bainiyah. Hamas dan bainiyah. Ya. Berapa nilainya? 50. Betul, Hamas Hasan. Yang berikutnya Benia atau H huruf H ini. Benia, Ya, mantap ya. Jawabannya mantap. <laughs> Coba antum ingat-ingat lagi, huruf Benia adalah huruf antara syiddah dan rokhawah. Ya. Huruf rokhawah adalah huruf yang mengalir suaranya. Secara utuh, sempurna. Seperti ha, eh. Ya. Kemudian uh, ini ya mengalir tapi tidak utuh. Ya. Contohnya tadi nun, an, am, al, a. Ya. Baik. Nah, coba antum baca huruf ha sukun coba. Eh. Ya. Ini mengalir secara utuh atau tidak utuh? Ah, Tamim. Ah, utuh atau tidak suaranya? Mengalir secara utuh atau tidak? Menurut antum, utuh. Berarti apa? Ahsan, ya. Jadi huruf H bersifat hamis mengalir nafasnya dan rokhawah. Baik. Berikutnya. Siapa lagi yang tanya sebelah sini? Baik. entah ya Abdul Rahman. Huruf lam. Ya, sifatnya apa saja? Hamas atau jahar. Kemudian jasidah atau rokhawah atau bainiyah. Lam. Jahar betul. Bainiyah ya. Atau dengar dari yang lain atau <laughs> Ya, Baik, labas. Ahsan. Antum ah yang ya antum yang berkacamata. Ah siapa antum nama antum? Man? Nama antum siapa? Yang sana yang belakang. Ya antum tadi antum. Iya. Siapa? Abu Usama. Allah ibarik huruf fa. Fa. Sebutkan sifat dua sifat saja dari huruf fa. Hamas atau jahar? ha? Hamas. Rokhawah, syiddah atau bainiyah? Af, rokhawah. demikian. Yang berikutnya sifat isti'la dan istifal, ya. Huruf isti'la ada berapa? Tujuh. Ya. Tujuh. Banyak atau sedikit ini? Dibandingkan dengan huruf istifal banyak mana? Banyak huruf istifal kita hanya menghafal tujuh saja. Yang lainnya nggak usah dihafal. Ya. Huruf istilah adalah huruf yang ketika di fathah bunyinya tebal. Ya. Atau mendekati huruf O lah ya. Contohnya ho, ya kan? Ho, ko, Sobotovo. Ya, jadi kalau mau dihafalkan huruf yang urutannya ya yang berurut ya sobotovo ditambah apa? Huruf yang di sekitar pangkal lidah kho, koin dan kof. Ya, kho, koin dan kof. Apa saja? Sod, bot, to, vo ditambah kho, koin, kof. Ya. Kho, koin di mana? Di pangkal eh, di apa? Ujung tenggorokan atau di sekitar pangkal lidah. Kho, oin. Lalu huruf kof juga di sekitar itu. Nah. Lainnya huruf istifal. Baik. Sekarang sebutkan. Ya. Aindaman, siapa ini? Yang ingin ditanya. Ya. Antum ya, Pak ya? Bapak ini? Ya antum dulu enggak, Pak ya? Shin. Sifat shin apa saja? Tiga yang sekarang. Ya. Ya. tadi hamus atau apa? Jahar ditambah lagi rokhawah, Syidah atau beniyah, tambah lagi isti'la atau istifal, ya. Shin. Satu. Hamus. Dua. Rokhawah. Tiga. istighfar. Baik. Ayo. Antum Bapak yang berbaju coklat. Ya. Saya tanya Pak ya. <laughs> ya. bener nggak apa Pak? Bener nggak apa ya. <laughs> salah ya, jangan sampai salah ya. Baik. Uh, huruf Baik. Ain, huruf ain. Ain. Huruf hamas atau jahar? suaranya atau nafasnya ada atau tidak? A. Ah. Apakah seperti ha? Kalau ha kan hamas. Kalau ain jahar. Ya, betul. Jawaban yang pertama ain adalah huruf jahar. Yang kedua, dia huruf yang mengalir secara sempurna atau mengalir sebagian. Ya, ain, sebab antum sukun. Da. huruf ain. Mengalir sebagian. Ya. Walaupun mengalir tapi tidak tidak seperti mengalirnya huruf ha. Al ha bah mengalir. Ain mengalir kemudian berhenti. Ba ya ba berhenti. Nah, ini namanya bainiyah. Ya. Kemudian huruf ain ini ketika diucapkan suaranya terangkat atau turun. Ya. Kita baca terangkat O atau turun A. Yang mana? Terangkat O gitu atau A. Kalau A turun ya, A. Kalau terangkat O. Ya. Antum biasanya mengucapkan ain yang seperti apa? Terangkat atau turun? Ya. Coba sekarang antum baca ain yang terangkat suaranya. Oh. Oh. Nah, ini kira-kira ain Arabia atau bukan? Bukan. Bukan ain Arabia, ya. Ain yang benar adalah tipis a. Ya. Suaranya mengarah ke bawah. Jadi ain istifal, ya. Jadi ain mengumpul atau eh, terkumpul padanya sifat pertama jahar, kedua bainiyah, yang ketiga apa? istighfar. Baik, satu lagi. Antum ya ya. Nama antum siapa? Abdurrahman. Huruf jim. Ya, jim. Jahar. Jadi kita tidak membaca ja. Ya. Ja kalau ja kan nafasnya mengalir kan. Sementara tadi disebutkan Abdurrahman, jin, yang huruf jahar, ini nafasnya tahan. Ja. Ya. Berikutnya, syiddah atau rokhawah. Rokhawah. Syiddah. Benar, syiddah. Syiddah, ahsan. Ya. Artinya kalau kita sukun, suaranya tidak akan bisa bertahan. Ya, artinya tidak akan mengalir. Ya. Ej, ya. Langsung berhenti suaranya. Ej, Taib. Ya. Betul. Ya, jim huruf syiddah. Kemudian istighfar. Allah yabarik Ya, jim terkumpul padanya sifat apa saja? Zahar, syiddah, istighfar. Nah. Baik, satu lagi sifat yang keempat apa? Itbaq dan infitah. Ada kaidah. Setiap huruf istifal adalah huruf infitah. Semua huruf yang bersifat istifal ya adalah huruf apa? Infitah. Kalau tadi misalkan ya kita sebutkan jim adalah huruf istifal, berarti apa? Sekaligus infitah. Huruf ain ya istifal berarti sekaligus infitah. Nah, insya Allah kita sangat mudah menghafalkan huruf itbak, yaitu apa tadi? Sod, dot, saja. Selama bukan huruf sod, bukan huruf bot, bukan to, bukan bo, maka itu huruf-huruf infitah. Ya. Kalau kita menyebutnya secara berurut ya, dari mulai pertama hamus atau jahar, kemudian syiddah, roho atau tainiyah. Yang ketiga apa? Isti'la atau istifal. Ya, kalau ketemu istifal pasti apa? Infitah. Kalau ketemu isti'la selain bot, to, bo, maka juga infitah. Nah, dengan demikian ya insyaallah kita bisa menyebutkan ya setidaknya empat sifat huruf empat sifat huruf baik sampai jam berapa ini setengah enam nah, jadwalnya mana jam lima baik lanjutkan ya Ikhwati fillah azakumullah. Sekarang coba antum ya mulai terapkan ya apa yang kita pelajari ya pada pertemuan pertama dan kedua dan sekarang ini tentang makharajul huruf dan juga sifat al huruf. Ya, setidaknya kita sudah mulai mengenal beberapa sifat huruf ya. Kelengkapannya nanti insya Allah kita akan lanjutkan sifat-sifat yang lain. Nah. Ah, baik. Kita lihat pada layar al-huruful hijaiyah. Huruf hijaiyah yang al-mantuqah, yang terlafazkan. Al-huruful hijaiyah al-arabiyah ya. 29. Ya, ada 29 huruf yang diurutkan oleh al-Imam Nasr ibn Asim Al-Laythi pada tahun 90 Hijriah wafatnya beliau bihasabi tasyabuhiha fil khat diurutkan berdasarkan kemiripan atau kesamaan apa dalam khot ya. kesamaan bentuk ya kemudian diberi nuktoh atau titik-titik untuk membedakan huruf yang satu dengan yang lainnya yang bentuknya sama maka taib ada berapa huruf 29 huruf taib yang pertama apa alif namun yang dimaksudkan adalah hamzah Ketika kita menyebutkan ketika kita mengucapkan alif fathah misalkan, itu maksudnya apa? Hamzah. Ya. Kalau kita bunyikan a, ya. Atau ketika di kasroh i atau dhammah u, itu namanya apa? Hamzah, ya. Huruf hamzah itu mentukoh terlafatkan dilafatkan Ya. Namun dalam apa? dalam rosem ya itu tidak ada wujudnya ya dahulu ketika mushaf pertama kali dituliskan ya, itu huruf hamzah laisa surah tidak ada bentuknya nggak ada simbol huruf hamzah seperti yang kita sekarang tahu ya seperti itu ya dulu hamzah itu tidak dituliskan sebagai huruf yang punya bentuk khusus namun dia kadang terwakili dengan alif, ya. Kadang terwakili dengan wawu. Kadang terwakili dengan huruf ya, ya. Ya terkadang tidak ada wujudnya namun secara lafat ada, ya. Baik. Ada. Lanjut. Coba antum baca, siapa yang bisa baca Ya. Itu maksudnya tulisannya syai'un. Ya. Ini dulu seperti itu bentuknya hanya hanya seperti itu, kurang lebih hanya bentuk sin dan apa? Iya. Tapi ada huruf yang tidak dituliskan namun ada lafaznya syai'un ya. Nah, kalau sekarang ya jelas syai'un syai'an. Ya. Gak ada wujudnya secara rosem, secara khot gak ada. Ya, tapi secara lafat ada. Itu dahulu. Ya. Kalau sekarang ada simbolnya. Simbolnya apa? Kepala huruf ain. Kepala huruf ain. Ya, dipilih ya bentuk hamzah itu dari kepala huruf ain karena apa? Karena ada kemiripan atau kedekatan ya, kedekatan ya makhraj. Nah. Itu kalimat tukti. Tukti ya. Kalau dahulu ya seperti itu, ya titiknya nggak ada, harokat juga nggak ada. Apalagi hamzah nggak ada. Kalau sekarang sudah lengkap ya. Titiknya jelas ya, harokatnya juga ada, hamzah juga tertulis. Baik, jadi huruf yang pertama apa? hamzah ya. Kemudian apa? Ba. Ya. Lalu ta. Kemudian apa? Fa. Baik, coba anda baca. Hamzah. Hamzah. Ba. Ba, ya. Ta. Fa. Berikutnya apa? Jim. Itu namanya jim. Jim. Berikutnya ha. Ya. Lalu Kemudian dal. Ya. Kalau namanya dal, ya. Lalu apa? Dal Kemudian lalu ya namanya zai, ya. Za ada ya. Za alif ya, zai, ya. Namun sebagian mengucapkan za gitu aja. Ya. Berikutnya apa? Ya, sin. Kemudian shin. Kemudian apa? Sod. Lalu bod. Ya, terapkan tadi makrotnya Bod. Berikutnya lalu wawu apa itu? Baik. Iya, iya. Lam alif huruf atau bukan? Huruf. Lam alif dua huruf. Baik. Iya, lam alif itu dua huruf. Lam dan alif. Ya. Baik. Kenapa dipilih untuk menyebutkan alif ini dengan lam alif? Ya, karena apa? Ya karena alif ya tidak bisa berharokat kecuali kalau ada huruf sebelumnya. Nah, Nah, maka dipilihkan lam di sini karena uh, ada ya ada pasangannya di mana huruf alif itu menyertai lam pada al ya. Nah, sekarang alif dia membutuhkan apa? Bantuan huruf lain biar dia bisa bunyi yaitu apa? Huruf yang maftuhah. Ya. Kemudian dipilihkan huruf lam karena dia ya pada kesempatan lain berpasangan dengan alif ya ada al. Al-muhim lam alif ini maksudnya ingin menyebutkan huruf yang ke-28 adalah huruf alif. Ya. Huruf alif. Ya. Kemudian apa? Huruf iya. Toyib. Ini. Jadi ada berapa huruf? 29 huruf. Kemudian halatul harfil arabi ada dua keadaan secara umum dari huruf-huruf tadi yaitu disukun atau diharokati. Ya. Adal alif kecuali alif. Ya. Jadi huruf itu bisa disukun dan bisa diapakan? Diberi harokat. Ya. Kecuali alif. Alif hanya bisa disukun. Ya. Alif hanya bisa disukun. Ya. Jadi ada dua keadaan. Keadaan yang pertama apa? An, an yakuna sakinan sukun an yatu an yakuna mutaharrikan ya. disukun atau di harokati ya harokat ada tiga maftuh madmum dan maksur fathah dhammah dan kasrah ya Taib. Adapun alif hanya bisa di sukun. Amal alif ya amal alif fala takunu illa sakinah alif selalu sukun ya tidak pernah berharokat wala yakunu ma qablaha illa maftuhan dan alif selalu dimulai atau di apa didahului dengan huruf yang maftuh yang berharokat fathah. Baik. Nah, kita ingin menerapkan apa? Pelajaran tentang makharijul huruf dan juga sifatul huruf pada juz yang pertama, ya. Jadi huruf yang pertama ini adalah kelanjutan dari apa yang telah kita pelajari, mengenali makhraj dan juga mengenal sifat-sifat huruf. Coba antum lihat pada halaman 22 Jadi juz pertama ini ya, kita akan mempelajari bagaimana melafatkan huruf dari makhrajnya. Ya. Dan kita juga ingin menyempurnakan keadaan huruf tadi. Ya. Huruf dalam keadaan apa tadi? Imma disukun wa imma berharokat. Ya. Nah, maka kita ingin menyempurnakan keadaan huruf tadi bagaimana ketika di fathah Bagaimana ketika di kasroh? Bagaimana ketika di dhammah? Ya. Taib. Lalu pada huruf berikutnya, bagaimana ketika huruf itu di sukun? Ya, ketika disukun bagaimana? Ya. Taib. Alhamdulillah. ikhwati fillah azakumullah. Eh, mungkin perlu kita beri gambaran ya. Jadi suara itu bisa muncul dengan beberapa sebab ya. Yang pertama, sebab yang pertama adanya tasodum jismain berbenturannya antara dua benda ya ya sesuatu yang dipukulkan itu namanya apa ya tasodun berbenturan ya ya ini seperti itu contohnya ya palu dipukulkan ke kayu ya, itu namanya apa tasodum nah ini adalah uh, ilustrasi dari huruf sukun ya huruf sukun itu apa huruf yang suaranya muncul dengan sebab adanya apa tasodum benturan Misalkan huruf lam coba. Al. Awalnya bagaimana? Terpisah. Lalu ketika berbenturan muncul suara al. Ba misalkan. Ab. Ab ya. Berbenturan ya. Atau lawannya. Ini apa namanya? Tabaud ya. Apa tabaud itu? Terpisahnya sesuatu yang awalnya apa? Bersatu ya, melekat kertas yang utuh kemudian kita pisahkan bagiannya menjadi dua. Muncul suara tidak? Ya, itu namanya tabaud. Nah, tabaud itu itu adalah e, ilustrasi bagi apa? Huruf yang berharokat. Misalkan huruf dal. Awalnya kita tempelkan ujung lidah dengan apa? Pangkal gigi. Lalu kita buka, kita lepaskan. Da. Muncul suara tidak? Nah, itu dari tabaud. Ya. Dari tabi'un. Baik. Kemudian tabaud itu ya. Itu ada tiga macam. Ya, ada tabaud dengan cara membuka mulut namanya fathah. Bagaimana mengucapkan fathah? Ya. Mengucapkan fathah adalah seperti mengucapkan alif, ya. Seperti mengucapkan alif dengan membuka mulut. Nah, coba ba. Nah, itu fathah. Seperti alif. Makanya kalau ba tadi yang di fathah dipanjangkan muncul alif. Ba. Ya. Jadi kalau kita menemukan huruf berharokat fathah, kita berusaha menyempurnakannya dengan membuka mulut. Jangan tidak dibuka mulutnya. Kalau tidak dibuka maka akan kurang sempurna. Ba, misalkan b, ya, tidak sempurna fathahnya ya. baraka ya. harusnya apa baraka baraka ya. sadada coba sababa ya, beda kan sababa ini tidak sempurna ya. kharaja harusnya kharaja kharaja demikian yaitu tabaud dengan cara membuka mulut. Yang kedua, ya, wawu atau dhammah ya. Yaitu apa? Menghimpun dua bibir ya. Jadi apa? Terpisahnya dua anggota suara diikuti atau disertai dengan eh, dhammu syafatain u ya u atau bu awalnya bertemu antara bibir atas dan bawah Kemudian terpisah dilanjutkan dengan tadi disertai dengan dhammu syafatain. Bu. Ya. Maka itulah dhammah. Yang tidak lain adalah uh, apa? Uh, cabang dari huruf wawu madiyah ya. Bu, coba. Ayo. Nah, iya. Kemudian yang ketiga adalah kasrah ya, bi. Yang mana kasrah tidak lain adalah cabang dari ya huruf ya madiyah Rahmatiyah. Diucapkan kasrah itu dengan menurunkan apa? Rahang bawah B dan bagian tengah lidah dinaikkan B. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada eh, yakni juz yang pertama. Coba antum melihat ad-darsu al-awwal, pelajaran yang pertama. Ya. Jadi awal kali kita ingin melatih bagaimana huruf itu kita fathah. Dimulai dari A Coba Hamzah di fathah A A Nah, dari awal kita berusaha untuk menyempurnakan mulut kita ya. Karena huruf fathah ya, buka mulut kita A Ba Ba ya. Ta Apa sifat huruf ta? Di antaranya apa? Hams ya, Nafasnya keluar Tipis Ta ya. Jangan dibaca dengan tebal Ta ya. Tipis Ta Berikutnya Tha. Tha. Ja. Nah, begitu. Ha. Berikutnya apa setelah ha? ha. Kho. Ya. Ini huruf kho adalah huruf tebal. Karena kho adalah huruf isti'la. khusus dhaqtin. Maka ketika fathah muncul tafkhim. Kho. Namun ingatlah tafkhim itu ya dihasilkan dengan apa tadi? Menaikkan arah suara. Ya. Jadi walaupun kalau kita dengar bunyinya apa? Bulat, bunyinya bulat. Ho, ya enggak? Bunyinya bulat. Namun bibir kita jangan dibikin bulat. Ya. Bibir tetap kita buka sebagaimana kita membuka huruf lain nah, atau kita membuka mulut ketika kita mengucapkan huruf h. kan h Ha. ho Ya, jadi relatif tidak tidak dimajukan atau tidak dibikin bulat. Ya. Ho. Ya, bagaimana biar suaranya itu bulat atau tebal? Arahkanlah suaranya ke atas, ya. Coba kho. Mungkin pada awalnya kita masih keliru ya, menebalkan huruf ho misalkan dengan membulatkan bibir ho, misalkan ho. Yang seperti ini belum benar. Kenapa? Karena huruf kho ini di fathah. Ya, fathah itu apa? Dibentuk dengan membuka mulut saja kho. Ya. Jadi mulut jangan dibikin bulat, ya. karena dia bukan dhammah, ya, bukan dhammah. Ya, maka mungkin ya caranya bagaimana sekarang kita membuat huruf kho itu betul ya tebal atau bulat suaranya namun dengan tidak menghimpun bibir ya Mungkin dengan cara ya bertahap ya. Mungkin awalnya ya kita mulai dengan membaca ho tipis. Yang penting mulut kita betul membukanya. Kha misalkan. Coba kha. Kha. Kha. Nah, ini kalau yang seperti ini itu arah suaranya kemana? Ke bawah. Kha. Nah, sekarang coba antum mulai naik dinaikkan suaranya. Kha. Kha kho kho kho nah seperti itu terus pelatihan kho jadi kho yang betul tebal namun tidak dengan menghimpun bibir ya. berikutnya da da da, ya ra ra huruf tebal apa tipis ini ro. Ya. Memang huruf ro tidak termasuk dari golongan atau kumpulan huruf isti'la. Coba antum ingat lagi. Khussa dhagtin qir. Khussa dhagtin qir. Ada roknya tidak? Tidak ada, ya. Namun huruf ro ini ketika di fathah ada suara tebalnya. Jadi ro itu untuk kita ya, atau jumhur qurra membaca ro yang fathah itu dengan tebal ro. Coba ro. Ya, sebagian dari qurra membaca dengan tipis ra. Ya. Ra. Ya. Namun untuk qiraah jumhur membaca ro dengan tebal ro. Baik. Berikutnya za. Baik, jadi caranya sama. Bagaimana biar tebal? Arahkan suara ke atas ya. Jadi insyaallah bisa kita jadikan huruf kho dan ro ini sebagai huruf ya untuk melatih menebalkan ya suara. Baik. Untuk melatih apa? Menebalkan suara dengan benar ya, gunakan huruf kho dan ro dulu. Baik, berikutnya za. Za. Tipis apa tebal? Tipis za karena huruf istifal. Sa sa. Baik. Setelah sa apa? Setelah sin. Shin misalnya. Tapi di sini memang sengaja kita akhirkan huruf shin lalu huruf sod, dot, to, vo, ain, wain, fa, qaf. Karena sebagiannya adalah huruf-huruf isti'la. Ya, jadi kita loncat dulu dengan huruf kaf ya. Kemudian kita melatih tafkhim tadi menebalkan huruf atau suara huruf dengan bantuan huruf kho dan ro dulu ya. Ka ka la ma na wa ha nah, kemudian huruf hamzah lagi kita ketemu hamzah lagi a ya kemudian pelajaran ke-19 ya ya lalu pelajaran 20 sya Baik. Coba kita baca pelajaran ke-20 ya, pelajaran ke-20 kita baca ya. <clears throat> Sambil kita menerapkan tadi pelajaran makhraj dan sifat ya. Asyara. Yang tebal huruf ra ya. Syatama. Syahadha. Tipis semua. Syabatha. Jayasha. Jayasha. Syakhola. Yang tebal yang mana? Ho saja. Yang lainnya jangan ikut tebal. Ya. Contoh yang keliru. Ya. Kalau kita tidak perhatian dengan tebal tipis seperti ini. Sho. Ya. Karena kita sudah melirik ke ho, maka shinnya terbawa ya, sho. Kan. Ini harus diusahakan tipis. Sya. Syakhola atau lam terbawa oleh kho. Ya, tadi barusan mengucapkan kho tebal, lalu terikut atau e, terpengaruh huruf berikutnya dengan tebalnya kho. Misalkan sha kho lo. Nah, lo. Nah, harusnya karena sha kho la. Nah, taib. Makanya untuk melatih tebal dengan benar kita hanya mencukupkan kho dan ro dulu untuk latihan. Ya. Kalau sudah terbiasa dengan menebalkan huruf secara tepat, ya. Berikutnya, ya, beralih dengan huruf-huruf yang lain yang juga relatif lebih sulit, huruf sod, dot dan seterusnya. Baik, lanjutkan syayada. Sya'asa. Syakaka. Syahawa. Nasha'a. Nasyaza. Nasyaza. Baik. Coba tuh baca Hamzah ya, sampai Shin, kemudian Kaf sampai ya maftuhah dalam keadaan berharokat fathah. Fadlu. حدث جحخ دذرز سش كلامنا وهايا طيب إن شاء الله kita cukupkan dulu. Kita lanjutkan insyaallah pada sesi berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. faddalu